Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Walhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah mengumpulkan kita pada hari ini Hari Rabu pagi menjelang siang 16 Rabiul Awal 1436 Hijriah untuk melakukan kajian rutin Islam langsung dari kota Banjarmasin di Masjid Imam Syafi'i. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja dan seluruh kaum muslim yang mengikuti kajian ini Sebelumnya kami memohon maaf atas ketidaknyamanan ini karena koneksi yang kurang bagus dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia. Semoga kajian kita pada pagi ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini berkaitan dengan bulan Rabiul Awal. Para pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan seluruh kaum muslim yang mengikuti kajian ini, bulan Rabiul Awal sering sekali disebut oleh sebagian kaum muslim sebagai bulan Maulud. Karena memang di dalam sejarah Islam sebagian ahli sejarah Islam mengatakan bahwa kelahiran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam terdapat pada tanggal 12 Rabiul Awal. Meskipun mereka berbeda pendapat, apakah yang benar memang tanggal 12 Rabiul Awal ataukah tanggal 9 Rabiul Awal. Akan tetapi mereka bersepakat bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam atau boleh saya katakan kebanyakan mereka berpendapat bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan atau dimilatkan pada bulan Rabiul Awal. Bapak Ibu saudara-saudari para, para pemirsa sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya akhirnya sebagian kaum muslim saya katakan sebagian menunjukkan tidak semua sebagian kaum muslim menjadikan bulan Rabiul Awal disebut sebagai bulan Maulud bahkan sebagian kaum muslim juga tidak mengenal nama Rabiul Awal tetapi lebih mengenal dengan bulan Maulud atau bulan Maulid dan bulan maulid atau bulan maulud sering dijadikan sebagai standar oleh sebagian orang sebagai standar tanda kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada yang berpendapat siapa yang tidak mengerjakan peringatan hari Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu berarti tidak mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ini perkataan berat hati-hati perkataan yang besar perkataan yang agung menuduh orang tidak cinta kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam karena nanti kita akan ambil dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa yang tidak cinta kepada Rasulullah itu berarti tidak beriman tidak beriman. Maka hati-hati. Apakah memang benar orang yang memperingati Maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan Maulid itu merupakan standar kecintaan seseorang yang benar terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan apakah memang pantas dikatakan orang yang tidak memperingati hari kelahiran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan berkumpul-kumpul di masjid, di majelis-majelis taklim, membicarakan maulid atau membaca sholawat-sholawat, kemudian nanti sebagian juga ada yang memakai rebana, ada yang kemudian menganggap ada hadrah, yaitu diyakini bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam datang kemudian bangun sebagai penghormatan terhadap Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang tidak mengerjakan ini kemudian dituduh sebagai orang yang tidak mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingat, agama Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Jadi apapun permasalahan yang kita ingin bicarakan, kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sangat sempurna sekali jika Al-Quran dan Sunnah tersebut dipahami oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum sebagaimana yang akan saya sebutkan dalam permasalahan ini. Ya, makanya tema yang saya angkat pada kesempatan kali ini adalah cinta dusta terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, saudara-saudari, para pemirsa Raja TV dan seluruh kaum muslim yang mengikuti kajian ini, Poin pertama yang ingin saya sampaikan adalah mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hukumnya wajib dan tanda yang paling agung dari keimanan. Tanda yang paling agung dari keimanan. Coba perhatikan beberapa hadis yang menunjukkan akan hal ini. Di antaranya hadis riwayat Bukhari dari Abdullah ibn Hisham radhiyallahu anhu beliau berkata, "Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa huwa akhidhu biyadi Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu." Kata Abdullah bin Hisham radhiyallahu an, kami pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau sedang berpegangan tangan dengan tangannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Faqala lahu Umar radhiyallahu anhu dan sedikit menyimpang ini bantahan keras bagi suatu kelompok sesat yang menyimpang dari Islam yang sering menghina sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lihat bagaimana dekatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan hadis riwayat Bukhari wahai orang-orang yang hatinya sudah tercampuri dengan dogma dogma doktrin doktrin yang melaknat Umar merendahkan derajat Umar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dipegang tangannya oleh tangan manusia yang paling mulia Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam saking dekatnya mereka berdua kembali kepada hadis ini maka Hati-hati lisan Anda. Terutama Anda-Anda yang sekarang hidup di zaman sekarang. Anda ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pedang Anda tidak pernah meneteskan darahnya Umar. Maka usahakan lisan Anda pun terjaga dari merendahkan, mencela, melaknat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kembali kepada hadis kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa akhidhu biyadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kami pernah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengambil tangannya Umar bin Khattab. Faqala lahu Umar radhiyallahu anhu. Lalu Umar radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai' illa min nafsi. Wahai Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu. Di sini terdapat keumuman. Kullu adalah aqwa siyagin dalla alal umum. Kata, kata kullu adalah kata yang paling kuat menunjukkan kepada keumuman. Apalagi ditambahi setelahnya syai' yang menunjukkan nakirah bahwasanya seakan-akan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ingin mengatakan kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, engkau lebih aku sukai dari setiap apapun." Manusianya kah? Harta bendanya kah? Benda matinya kah? Apapun. Engkau lebih aku sukai, lebih aku cintai wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Illa min nafsi, tapi ada pengecualian kecuali dari diriku kecuali dari diriku illa min nafsi faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda la wallazi nafsi biyadih hatta akuna ahabba ilaik min nafsik tidak demi jiwaku yang berada di tangannya sampai aku lebih engkau cintai dibandingkan dirimu wahai Umar. Ini jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka lihat nanti saya bacakan hadisnya dulu nanti saya bacakan penjelasan para ulama rahimahumullah taala. Faqala Umar, maka Umar mendengar hal itu beliau langsung mengatakan, "Fa al-an wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi." Sesungguhnya sekarang wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, sungguh engkau lebih aku cintai dibandingkan diriku sendiri. Mendengar perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menanggapinya, "Al-an ya Umar, sekarang wahai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu." Lihat, hadis ini dijelaskan oleh para ulama di antaranya di dalam kitab Umdatul Qari yang di, yang ditulis oleh Al-Aini, beliau mengatakan, "La والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك لا يكمل إيمانك maksudnya kata Al-Allamah Al-Aini rahimahullah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi tidak wahai Umar tidak di sini Maksudnya adalah layakmul imanu, tidak sempurna imanmu wahai Umar. Wallazi nafsi biyadih. Demi jiwaku yang berada di tangannya sampai aku lebih engkau cintai daripada dirimu. Tidak sempurna imannya. Begitu juga Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam perkataan beliau yang lain yakni kamula imanuk kata al-allama al-aini rahimahullahu taala ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda al-ana ya Umar sekarang wahai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu maksudnya kata Imam al-aini rahimahullah yakni kamula imanuk sekarang baru sempurna imanmu lihat ya Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa apabila seseorang mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka dia harus mengalahkan cinta kepada siapapun dan apapun sampai dirinya sendiri baru sempurna benar-benar cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba perhatikan lagi bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat dalam surah At-Taubah ayat 24. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa azwajukum wa ashiratukum وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره Wallahu la yahdil qawmal fasiqin. Perhatikan ayat ini baik-baik. Yang mengaku cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan ayat ini menunjukkan kepada wajibnya cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya, katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eh, sebelum saya membaca ayat ini, sebelum saya menjelaskan ayat ini biar lebih teratur, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan tadi tentang hadis yang barusan tentang Umar tadi ada yang ketinggalan. Coba perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari. Imam Al-Aini juga mengatakan yang patut diperhatikan di dalam hadis tadi la waladhi nafsi biyadih. Tidak kata Rasulullah tidak wahai Umar. Maksudnya tidak sempurna iman wahai Umar. Kemudian beliau bersumpah waladhi nafsi biyadih demi jiwaku yang berada di tangannya Kata Imam Al-Aini rahimahullah, "Annahu sallallahu alaihi wasallam aktsam wa huwa sadiqun fi kulli ma Yaqulu, hatta walau lam yuqsam fama baluhu sallallahu alaihi wasallam idza halaf wal halifu yufidu ta'kidul ta'kidal kalam." Perhatikan. Nabi Muhammad SAW di dalam hadis tadi beliau bersumpah demi jiwaku yang berada di tangannya. Maksudnya kamu tidak akan benar-benar beriman demi Allah. Kemudian dia mengatakan, dan Rasulullah adalah orang yang jujur di dalam setiap apa yang diucapkan oleh beliau, meskipun beliau belum bersumpah. Lalu bagaimana lagi kalau seandainya beliau bersumpah? Ini menunjukkan sumpah beliau menunjukkan kepada penekanan terhadap apa yang beliau ucapkan tersebut. Artinya, wahai Umar, engkau benar-benar tidak beriman sampai kecintaanmu kepadaku melebihi dibandingkan kecintaanmu terhadap dirimu. Lihat wajibnya beriman dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.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 Sekarang dalil yang kedua saya sebutkan dari surat At-Taubah ayat 24. Perhatikan ayatnya, artinya adalah katakanlah, jika bapakmu, anakmu, saudaramu, istri-istrimu, keluargamu dan harta yang kalian dapatkan perdagangan yang kalian takut kehancurannya, tempat-tempat tinggal yang kalian sukai lebih kalian cintai dibandingkan Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalannya maka fatarabbasu tunggulah sampai Allah datang dengan perkaranya dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik Lihat penjelasan ayat ini disebutkan oleh Imam Al-Qadhi Iyad rahimahullah di dalam kitab beliau Asy-Syifa di dalam kitab Asy-Syifa tarifi ahwalil Mustafa. Beliau mengatakan, "Fakafa." Perhatikan. Perhatikan yang mengaku cinta kepada Rasul SAW. Jangan-jangan cinta kita dusta terhadap beliau. فكفى بهذا حظا وتنبيها ودلالة وحجة على إلزام محبته ووجوب فرضها وعظيم خطرها واستحقاقه لها صلى الله عليه وسلم perhatikan cukup dengan ayat ini sebagai seruan peringatan kemudian penunjukan kemudian sandaran hukum atas wajibnya cinta kepada Rasulullah SAW. Farzu ainnya cinta kepada Rasulullah SAW. Dan besarnya bahaya yang menimpa kalau tidak cinta kepada Rasulullah SAW. Ketika seseorang lebih mencintai hartanya, maluhu wa ahluhu wa waladuhu. Lebih mencintai keluarganya, anaknya dibandingkan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kalau ditanya, Ustadz, dari mana ayat ini menunjukkan wajibnya mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Allah Subhanahu Wa Taala mengancam, mengancam orang-orang yang lebih mencintai Rasulullah mencintai uh, harta, keluarga, bapak, saudara, anak dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Dari mana? Dari ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih." Artinya, maka tunggulah sampai datang sampai datang siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penjelasan yang dijelaskan oleh para ahli tafsir terhadap ayat ini. Fatarabbasu hatta yati Allah bi amri. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam kitab beliau Tafsir Quran Al-Azim, ay in kanat hadhihi al-ashya' ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu ay fantaziru madha yahul bikum min iqabihi wa nikalihi bik wa nikali wa nakalihi bikum maksudnya jika hal-hal tersebut di antaranya orang tua, anak, saudara, kemudian istri, keluarga, kemudian harta, perdagangan, tempat tinggal tujuh ini lebih dicintai dibandingkan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala maka tunggulah kata Imam Ibn Kathir tunggulah mada yahulla bikum min iqabih wa nakalihi bikum tunggulah apa yang akan menimpa kalian dari siksa Allah dan pelajar ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, balasan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap kalian. Beda lagi penjelasan dari Imam Mujahid dan Al Hasan Al Basri rahimahullah sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya Tafsir Al-Qurtubi, hatta ya'ti Allah bi amri sampai datang siksa Allah maksudnya adalah bi'uqubatin ajilah au ajilah. Nih perhatikan, yang mengaku cinta kepada Rasulullah, tetapi cintanya dusta terhadap Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ancaman orang yang tidak mencintai Rasulullah dan bukti tidak mencintai Rasulullah SAW adalah lebih mendahulukan cinta kepada harta, lebih mendahulukan cinta kepada sanak saudara, lebih mendahulukan cinta kepada Eh, tempat tinggal ancamannya bi'uqubatin ajilah au ajila akan disiksa dunia atau akhirat. Hah. Siksanya disegerakan di dunia atau akhirat. Perhatikan. Yang mengaku cinta terutama di dalam bulan Rabiul Awal sering sekali seperti yang saya sebutkan bahwasanya orang yang tidak mengadakan peringatan Maulid Rasul SAW Alaihi disebut tidak tidak cinta Apakah memang benar cinta atau cintanya dusta terhadap Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan kita bahas nantinya. Ini hanya sebagai mukaddimah. Hati-hati orang yang lebih mendahulukan keluarga dibandingkan hak Rasulullah. Yang lebih mendahulukan harta dibandingkan hak Rasulullah. Yang lebih mendahulukan perniagaan dibandingkan hak Rasulullah. Yang lebih mendahulukan tempat tinggal dibandingkan hak Rasulullah. Salawatullah wa barakatuh wa, wa, wa salamu alaih. Maka akan disiksa ajilah atau ajilah di dunia ataupun akhirat sebagaimana yang ditafsiri oleh Imam Mujahid dan Al Hasan Al Basri taala. Di dalam tafsir Al-Kashaf yang ditulis oleh Az-Zamakhsyari, beliau mengatakan Wahadhi ayatun shadidatun la tura ashadda minha. Ini ayat ancaman yang keras tidak ada yang lebih keras dibandingkan ayat ini. Subhanallah. Hati-hati. Ya. Nanti kita akan sebutkan yang memang katanya di bulan Rabiul Awal yang memperingati Maulid yang mem yang mengatakan ayo kita e, mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam bulan Maulid adalah bulan ekspresi cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam benarkah itu jangan-jangan cintanya dusta terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam Perhatikan baik-baik. Ya. Kemudian Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam kitab tafsir beliau mengatakan fil ayati dalilun ala wujubi hubbillah wa rasulih wa la khilafa fi dhalik wa anna dhalika muqaddamun ala kulli mahbub. Di dalam ayat ini terdapat dalil atas wajibnya cinta kepada Allah dan Rasulnya dan tidak ada perbedaan dalam hal itu artinya ayat ini merupakan dalil yang sangat tegas kuat jelas rinci tentang wajibnya cinta kepada Allah dan Rasulnya dan tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama dalam masalah ini dan bahwasanya cinta kepada Rasulullah lihat ini poin ini sangat penting cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikedepankan daripada cinta kepada selain apapun yang dicintai Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah itu poin yang pertama yang ini saya sampaikan bahwasanya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hukumnya wajib karena sering sekali kita-kita ya yang tidak mengerjakan maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam dituduh tidak cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati. Makanya saya bilang tadi hati-hati yang berkata seperti itu. Kita akan tuntut nanti di akhirat yang menuduh yang tidak memperingati hari kelahiran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam disebut tidak cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam karena sudah menuduh sudah menuduh iman seseorang kurang keluar dari Islam hati-hati ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tuduhan yang keji. Tuduhan yang tidak tidak tidak pantas dituduhkan kepada seorang muslim yang memperjuangkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahi Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya gunung hancur, kalau seandainya harta habis, semua keluarga yang dicintai akan tetapi keberadaan Rasul SAW, Alaihi Wasallam, kehormatan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam selalu di atas itu adalah sesuatu yang ringan. Apakah semudah itu menuduh orang-orang yang tidak mengerjakan maulid? Kemudian dituduh sebagai orang-orang yang tidak cinta kepada Rasul SAW? Alaihi Wasallam. Hati-hati. Karena Nabi Muhammad SAW mengatakan, La, walladhi nafsi biyadih, hatta akuna ahabba ilaika min nafsik. Tidak wahai Omar, artinya tidak sempurna imanmu. Ini namanya menuduh orang tidak sempurna imannya. Maka hati-hati Bapak Ibu saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala menuduh dengan tuduhan yang tidak pantas. Dan wallahi demi Allah, ya, saya pribadi akan menuntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Siapa yang menuduh yang tidak mengerjakan maulid Nabi Muhammad SAW dengan tuduhan tidak cinta kepada Rasul SAW, maka ini tuduhan keji. Kita akan tuntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena diancam dengan siksa ajilah aw ajilah. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang lain yang menunjukkan akan bahwa mencintai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam hukumnya wajib Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai aku lebih ia cintai daripada orang tuanya lihat kata-kata orang tua garis bawahi baik-baik dan anaknya dan seluruh manusia. Al-Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala muhaddithul Madinah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umurnya di dalam ketaatan, memberkahi ilmunya, rezekinya, keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Beliau mengatakan penyebutan orang tua pada hadis ini dan anak pada hadis ini ada rahasia di dalamnya yaitu bahwa tidak ada sesuatu yang paling dicintai oleh manusia dibandingkan orang tua, dibandingkan anak. Tetapi ketika berhadapan dengan cinta kepada Rasulullah, maka kecintaan kepada orang tua kalah. Kecintaan kepada anak kalah. Harus didahulukan cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan dalilun qati'un ala wujubi mahabbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam Dalil yang sangat tegas, yang sangat absolutely pasti tentang wajibnya cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wa wasallam. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, poin yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah Rasul sallallahu alaihi wa wasallam pernah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Poin kedua ini saya ringkas ingin benar-benar cinta kepada Rasulullah caranya mudah. Contohlah orang yang paling mencintai Rasulullah. Siapa mereka? sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Ini dengan kesepakatan kaum muslim, bukan hanya para ulamanya, kaum muslim tidak ada yang lebih mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibandingkan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Dan kita akan sebutkan contoh-contohnya. Tidak ada yang paling mencintai Rasulullah dibandingkan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajmain. Maka contohlah mereka. Jadi e, cara berfikirnya mudah. Ingin benar-benar cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan mengikuti orang yang paling mencintai Rasulullah. Siapa mereka? Para sahabat Nabi Rasulullah anhum. Sebelum saya sebutkan contoh-contohnya, lihat hadis berikut. Dan ini diamalkan oleh para sahabat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min ashaddi ummati li hubban nasun yakununa ba'di yawaddu ahaduhum law ra'ani bi ahlihi wa malih." Artinya umatku yang paling yang paling ter mencintai aku adalah orang-orang yang datang sepeninggalku, sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ingat Pak, Ingat Bapak Ibu saudara saudara sekalian, para pemirsa sekalian, dalam tata bahasa Arab, kalau ada kata komparatif yang menunjukkan kepada paling, kemudian setelahnya itu ada jamak, maka ini menunjukkan kepada paling ter seperti ini, min asyadda um min asyaddi ummati. Asyad itu adalah kata komparatif, yaitu ismut tafdil dalam bahasa Arab yang menunjukkan kepada paling yang dari kata syadid menjadi komparatif asyad yang menunjukkan kepada paling setelahnya ummati kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia termasuk umatku yang paling ter, yang paling benar-benar mencintaiku. Ah, kurang apa lagi itu penjelasannya? Ya, yang paling benar-benar mencintaiku. Artinya menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tanda orang yang mencintai beliau ini menurut Rasulullah bukan menurut kita bukan menurut saya, bapak, ibu, saudara-saudari sekalian bukan. Menurut Rasulullah yang paling cinta kepada beliau sallallahu alaihi wasallam adalah siapa? Nasun yakununa ba'di. Orang-orang yang hidup sepeninggalku, termasuk kita. Yang hidup sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti kita termasuk di dalamnya. Tapi siapa mereka? Ya waddu ahaduhum law ra'ani bi ahli wa mali. Kalau seandainya mereka sangat ingin bertemu denganku. meskipun harus membayarnya dengan keluarganya dan hartanya. Ah, apa maksudnya? Saya ulangi. Umatku yang paling cinta kepadaku, benar-benar cinta kepadaku adalah orang-orang yang hidup sepeninggalku mereka ingin melihatku meskipun harus bayar dengan keluarga dan harta. Jadi kalau seandainya ada tiket bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu Saudara Saudari, apa yang anda rasakan kalau seandainya ada orang berkata, maukah bertemu anda dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang pada saat yang bersamaan Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam sangat menginginkan bertemu dengan kita. Beliau dalam hadis riwayat Imam Ahmad sedikit menyimpang dari masalah ini. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad mengatakan, "Wadittu an alqa ikhwani." Aku ingin sekali bertemu dengan kawan kawan Para sahabatnya langsung mengatakan, "Awalasna ikhwanak ya Rasulullah." Bukankah kami kawan-kawanmu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya sahabat saking, saking cintanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau cemburu, beliau-beliau cemburu. Siapa yang diinginkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk bertemu dengannya? Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Antum ashabi." Kalian adalah sahabat-sahabatku. Ikhwani alladzina amanu bi walam Kawan-kawanku yang aku sangat ingin bertemu dengannya adalah orang-orang yang beriman kepadaku dan belum pernah melihatku. Kita mengimani, kita bersyahadat asyhadu anna Muhammadan Rasul dan belum pernah melihat beliau. belum pernah melihat mata kita dengan mata kasat kasat mata kita langsung wujud manusia termulia wujud manusia yang memberikan petunjuk kepada jalan yang benar wallahi ba'da fadlillah azza wa jalla setelah kemurahan dari Allah summa kemudian pemberian petunjuk perjuangan Rasul sallallahu alaihi wasallam akan agama Islam, niscaya kita akan seperti binatang. Kalau seandainya bukan karena kemurahan dari Allah dan kemudian perjuangan Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga kita bisa mengenal agama Islam ini, niscaya kita akan seperti binatang. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi mengatakan, "Yawaddu ahaduhum" Salah seorang dari mereka menginginkan lauruani bi ahli wa mali. Kalau mereka kalau mereka ingin melihatku meskipun bayar dengan harta dan keluarganya. Dan ini yang dilakukan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana para sahabat Nabi radhiyallahu anhum mereka mencintai Rasulullah. Lihat seperti yang saya ucapkan tadi poin kedua ini, jika Anda benar-benar mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka contohlah sahabat yang sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Yang pertama, contoh cintanya para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Dan ini sama dengan yang tadi disebutkan oleh Rasulullah bahwa sallallahu alaihi wasallam bahwa orang-orang yang paling mencintai benar-benar terhadapku adalah orang-orang yang hidup sepeninggalku kalau seandainya salah seorang dari mereka menginginkan bertemu denganku mereka meskipun harus bayar dengan harta dan keluarganya mereka akan bayar. Lihat perkataan yang pertama disebutkan di dalam syarh kitab Syarh Syifa. Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu ditanya, "Kaifa kana hubbukum li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Bagaimana kecintaan kalian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kecintaan kalian wahai para sahabat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Ali bin Abi Thalib menjawab, "Kana wallah demi Allah beliau adalah ahabba ilaina min amwalina wa auladina wa abaina wa ummahatina wa min al-ma'il barid 'ala dhama demi Allah beliau adalah orang yang lebih kami cintai daripada harta kami anak-anak kami kemudian keluarga kami orang tua kami ibu-ibu kami dan lebih kami cintai daripada air yang dingin tatkala kami kehausan. Subhanallah. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi cerita yang menarik bagaimana cinta para sahabat dan ini tidak mungkin dilakukan orang-orang orang-orang sepeninggal Rasul sepeninggal para sahabat. Coba perhatikan cerita yang disebutkan di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Sa'ala Abu Sufyan ibnu Harf wa huwa ala syirik hina dhak. Abu Sufyan bin Harf yang waktu itu masih dalam keadaan kesyirikan, belum masuk Islam, bertanya Zaid ibn Dathinnah. Bertanya kepada seorang Zaid bin Dathinnah radhiyallahu anhu hinama akhrajahu ahlu Makkah minal harami liyaqtuluh ketika penduduk kota Mekah mengeluarkan beliau dari tanah suci agar bisa membunuh Zaid bin Dathinnah waqad kana asiran indahum dan Zaid bin Dathinnah termasuk orang yang ditawan oleh orang-orang musyrik pada saat itu Abu Sufyan berkata kepada Zaid bin Dathinna, "Ansuduka billah ya Zaid, atuhibbu anna Muhammadan al-ana 'indaka makalak nadribu 'unuqah wa innaka fi ahlik?" Wahai Zaid, perhatikan ini. Yang mengaku cinta-cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mengaku mengaku cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat perhatikan perkataan Abu Sufyan kepada Zaid bin Dafinna radhiyallahu anhu. Wahai Zaid, Apakah kamu ingin Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tentunya mereka tidak menyebutkan sallallahu alaihi wasallam, kita yang menyebutkan. Apakah kamu ingin Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekarang berada di tempatmu? Kemudian kami penggal lehernya dan kami kembalikan engkau ke kepada keluargamu. Artinya bagaimana wahai Zaid bin Dasinna kalau kita ganti Muhammad menggantimu sallallahu alaihi wasallam dan kamu kami bebaskan dan pergi ke keluargamu. Lihat apa kata Zaid ibnu Dasinda. Wallah ma uhibbu anna Muhammadan al-an bi makani alladhi wa fi tusibu syauqatan tu'i wa inni jalisun fi ahli Kata Zaid bin Zinna, demi Allah, aku tidak suka kalau seandainya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sekarang di tempatnya yang aman, beliau tertimpa satu duri pun aku tidak ingin. Dan aku berada di keluargaku bukan dia ditawan oleh kalian. Bukan hanya itu wahai orang-orang musyrik. Kalau seandainya pilihannya lebih lebih dahsyat. Yaitu Rasulullah SAW di tempat beliau yang aman. Bukan di hadapan kalian. Aku tidak ingin beliau tertimpa satu duri pun. Sedangkan aku duduk bersama keluarga aku. tidak ingin seperti itu. Apa? di hadapan kalian, aku menjadi tawanan kalian. Bagaimana aku bisa mungkin mau Rasulullah SAW menggantikanku? Maka Abu Sufyan berkata, menanggapi perkataan Zaid bin Dasinnah, "Ma ra'aitu minan nas ahadan yuhibbu ahadan." Tahu biasa kami Muhammad Muhammad. Aku tidak pernah melihat orang-orang yang mencintai seseorang seperti para sahabat Nabi radhiyallahu anhu mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan lagi Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika ada yang ingin mencintai sahabat, mencintai Rasulullah dengan sebenar-benar cinta, contoh para sahabat. Wallahi ini nasihat dari hati bukan mengekspresikan cinta dengan berjingkrak-jingkrak sambil bersolawat wallahi para sahabat Nabi tidak pernah mengerjakannya lihat Anas bin Malik bercerita Rasulullah kami ketika duduk-duduk dan datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kami tidak bangun karena kami tahu Rasul sallallahu alaihi wasallam membenci akan hal itu bandingkan dengan sekarang orang yang sedang hadrah sedang membaca maulid kemudian ada hadrah namanya yang harus berdiri semuanya bandingkan dengan kebiasaan orang-orang yang mencintai benar-benar cinta kepada Rasul cinta mereka sudah disaksikan oleh Allah dan Rasulnya makanya saya katakan ini tema cinta dusta terhadap Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebuah riwayat lagi disebutkan oleh Ibnu Hisham di dalam kitab As-Sirah dan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita, lama kana yaum Uhud, khasa ahlul Madinah haidah, haisah." Ketika pada peperangan Uhud, penduduk kota Madinah benar-benar terdiam. Qalu kutila Muhammad. Mereka mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam terbunuh. Hatta kathratis sawarikh fi nahiyatil Madinah sampai banyak teriakan-teriakan di pojok-pojok kota Madinah. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terbunuh fakharajat imra'atun minal ansar mutahazzimah ada seorang wanita dari kaum ansar beliau sambil memakai ikat pada pada perutnya menunjukkan bahwasanya beliau tergopoh-gopoh untuk itu. bilat bibniha wa abiha wa zawjiha wa akhiha. La adri ayyuhum istaqbalat bihi awwalan. Maka diketemukan kepada anaknya yang laki-laki, bapaknya, suaminya dan saudara laki-lakinya. Kata Anas bin Malik, aku tidak mengetahui siapakah yang menemui perempuan itu dahulu. Falamma marrat ala ahadihim qalat man hadha? Ketika perempuan tersebut melewati orang-orang ini maka sang perempuan bertanya, "Man hadha? Siapa orang ini?" Qalu abuk. Dia adalah ibumu. Akuka, akuki. Dia adalah saudari lakimu yang artinya ikut perang selamat dari perang Uhud. Selamat dari dari kejaran orang-orang uh, musyrik yang mana pasukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah menang kemudian di, di dihantam mundur oleh orang-orang musyrik. Siapa ini? Abuki. Ini bapakmu selamat. Akhuki. Ini saudara laki-lakimu selamat. Zaujuki. Ini suamimu selamat. Ibnuki. Ini selamat. Tetapi perempuan tersebut mengatakan apa? Ma fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana nasib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian para sahabat Nabi radhiyallahu mengatakan, "Lihat, bapak kalah, saudara laki-laki kalah kedudukannya. Suami kalah, anak kalah." Beliau bertanya, "Ma fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Bagaimana kedudukan Rasulullah SAW? Bagaimana keadaan beliau? Para sahabat menjawab, Amamak. Rasulullah SAW ada di hadapan nuwai perempuan. Hatta daf'at ila Rasulullah SAW. Fa'akadat minah hayati thawbi. Sampai Orang tersebut maju menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memegang ujung baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma qala Lalu dia perempuan tersebut berkata, "Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah." La ubali idza salimta min 'atab demi ibu dan bapakku sebagai jaminannya wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam aku tidak peduli siapa yang selamat Aku tidak peduli siapa yang mati Asalkan engkau selamat dari kesulitan Selamat dari pembunuhan Selamat dari kekejian Subhanallah Di dalam riwayat yang lain Kullu musibatin ba'daka jalal Wahai Rasulullah Setiap musibah setelah engkau selamat itu adalah ringan, rendah, hina, tidak ada apa-apanya. Begini cinta para sahabat Nabi radhiyallahu anhu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada lagi cerita yang menarik yang disebutkan oleh Imam Ibn Hajar dalam kitab beliau Al-Isabah Imam Ibn Kathir dalam kitab beliau Al-Bidayah wa Nihayah yaitu lama zara Abu Sufyan ibnatahu Ummu Habibah radhiyallahu anha fil Madinah ketika Abu Sufyan mengunjungi anak perempuannya Ummu Habibah di kota Madinah wa dakhala 'alaiha baitaha Abu Sufyan masuk ke dalam rumah rumah Habibah. Zahaba liyajlis ala firasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatawwathu. Maka Abu Sufyan ingin duduk. Ummu Habibah istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ingin duduk Abu Sufyan ingin duduk di kasur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka Ummu Habibah pun menggulung kasur tersebut. Faqala, ya bunayya. Ma adri araghibta bi an hadzal firas an raghibat bihi anni. Wahai anak perempuanku. Kata Abu Sufyan yang pada waktu itu masih musyrik. Belum masuk dalam agama Islam. Aku tidak mengetahui apakah engkau tidak mau aku duduk di atas di atas kasur ini atau memang kasurnya yang tidak pantas aku duduki maka kata Ummu Habibah radhiyallahu anha huwa firasyu Rasulillah dia kasur Rasul sallallahu alaihi wasallam wa anta musyrik najis dan engkau musyrik seorang yang najis perhatikan kepada pemikiran-pemikiran yang kadang-kadang menyamakan semua agama. Mana dibandingkan dengan ini? Tidak sama yang Islam yang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dibandingkan orang musyrik tidak bisa disamakan. Jangankan manusianya, kasurnya tidak pantas untuk dijuluki. هو فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت مشرك دجس dia dia kan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Engkau sekarang masih musyrik dan najis. Falan uhib anta jadi ala firash. Aku tidak ingin kamu duduk di atas kasurnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal itu bapaknya. Ini yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW min asyaddi ummati li hubban nasun yakununa ba'di law ra'a yawaddu ahadum law ra'ani bimalihi wa ahli umatku yang paling cinta kepadaku benar-benar cinta adalah orang-orang yang hidup sepeninggalku Salah seorang dari mereka ingin bertemu denganku kalau seandainya meskipun bayar dengan harta dan keluarganya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan sekali lagi cerita dan ini mungkin terakhir dan banyak sekali kisah-kisah para sahabat yang menunjukkan cintanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Cerita yang menunjukkan takutnya kaum Ansar untuk ditinggal oleh Rasul SAW. Ketika Rasul SAW berhijrah ke kota Madinah, mereka benar-benar mendapatkan kenikmatan yang sangat luar biasa bisa bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setiap hari, setiap saat. Saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan cinta dan dan sifat-sifat yang mulia. Semoga kita dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Lihat kaum Ansar. Kaum Ansar yang sudah merasakan nikmat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika penaklukan kota Mekah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dakhala Quraisy fahuwa amin." Barang siapa yang masuk ke dalam rumahnya orang-orang Quraisy, maka dia aman. Ini terjadi pada tahun 8 Hijriah ketika Nabi Muhammad SAW berjalan dari kota Madinah ke kota Mekah untuk menaklukkan kota Mekah. Maka beliau mengatakan, "Mendakhala darah Quraisy bahwa amin." Barang siapa yang masuk ke perkampungan dan ke rumah orang-orang Quraisy maka dia aman. Faqalatil Ansar, lihat kaum Ansar. Lihat kaum Ansar. Amma rajul fa'adrakathu raghbatun fi qaryatihi wa ra'fatun bi ashiratih. Wah, ternyata beliau sudah ingin kembali kepada kampungnya dan sudah ingin kembali bersama keluarga-keluarganya di kota Mekah. Qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa ja'al wahyu falamma qada al-wahyu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ma'syar ansar maka Abu Hurairah berkata dan datanglah wahyu dan setelah wahyu datang maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata wahai ansar Kemudian orang-orang Ansar menjawab, "Labbaik ya Rasulullah." "Labbaik ya Rasulullah." "Iya wahai Rasulullah, kami mendatangi engkau." Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qultum amma rajul fa raghbatun fi qaryatihi." Apakah kalian benar mengatakan bahwasanya seseorang sudah ingin kembali kepada kampungnya, kembali ke kota Mekah? Maka Orang-orang Ansar menjawab, "Qad kana dzalik." Benar itu terjadi wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW menimpali dan menyangga, "Kalla, ini Abdullah wa Rasul. Tidak sama sekali. Aku hamba Allah dan Rasulnya. Hajartu ilallahi wa ilaikum. Aku berhijrah kepada Allah dan kepada kalian wahai kaum Ansar. Wal mahya mahyakum wal mamatu kehidupanku akan bersama kalian kematianku pun akan bersama kalian maka apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara Saudari disebutkan dalam hadis tersebut fa'akbalu ilaihi abku wa yaqulun wallahi ma qulna alladhi kulna illa dhanna billahi wa bi rasulih maka mereka pun datang kepada Rasulullah SAW sambil menangis demi Allah Demi Allah, tidaklah kami mengucapkan perkataan itu bahwa sejak engkau ingin kembali ke kota Mekah, ingin kembali ke tanah kelahiranmu. Kecuali kami hanya ingin bersama engkau dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pun mengatakan, Inna Allah wa Rasulahu yusaddiqanikum wa sesungguhnya Allah dan Rasulnya membenarkan perkataan kalian dan memaafkan kalian Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Sungguh kajian ini sebenarnya Saya ingin menyebutkan di dalamnya Tanda orang yang membenci Rasulullah Akan tetapi mukaddimah yang harus saya sebutkan memang membutuhkan yang panjang karena menceritakan Al-Habib orang yang paling dicintai Ahmad Muhammad Al-Mahi Al-Aqib Al-Hashir menceritakan seorang Ahmad seorang Muhammad seorang Al-Mahi seorang Al-Hashir seorang Al-Aqib nama-nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah selesai sebagaimana kita mencintai Rasulullah bukan hanya di bulan Rabiul Awal. Sebagaimana kita membaca sejarah-sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya di bulan Rabiul Awal. Maka bulan cinta bukan hanya bulan Maulid. Tapi bulan cinta sepanjang hidup seorang muslim yang bersyahadat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Insyaallah kajian ini bersambung karena sudah ada tanda dari pengarah acara agar pertanyaan ini yang bisa saya sampaikan apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala apa yang buruk itu dari saya pribadi kita kembalikan acara kepada akhi Fawaz hafizahullah taala falyatafaddal na'am Baik Ustaz, terima kasih Jazakallah khairan wa barakallahu atas bahasan yang penuh manfaat yang telah Ustaz sampaikan di pagi menjelang siang hari ini. Demikian khotbah Islam pendengar dan pemirsa roja dimanapun anda Kajian kita yang penuh manfaat dari bahasan tema Cinta dusta terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjauhkan kita semua dari cinta dusta tersebut dan juga kita telah simak tadi eh, kisah-kisah yang menarik dari gambaran cinta hakiki para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Khotal Islam pendengar dan pemirsa dimanapun Anda, kita memasuki sesi interaktif. Untuk Anda yang akan bertanya, tentunya seputar bahasan yang saya sampaikan tadi, silakan bisa hubungi kami di 0218236543 untuk telepon atau di pesan singkat 081317776543 dan 0819896543. Pendengar dan pemirsa, kita berikan satu kesempatan pertama via telepon. Ya, kami coba sapa. Naam. Halo. Halo, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dari mana Ibu? Dari Lampung. Ya, Ibu eh, dengan Ibu siapa? Mohon maaf. Dari Ibu Yana di Lampung. Ya, silakan Ibu ke pertanyaannya. Eh, assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Ustaz. Ini kan di bulan Rabiul Awal ini kan kita sering mengadakan Maulid Nabi ya. Iya. Nah, terus kita di dalam acara tersebut istilahnya apa itu? Tuh, inti pertanyaannya Bu, silahkan agar eh, bisa kita dan menghemat waktu Bu Ya halo Terputus Ibu Erna di Lampung Mohon maaf untuk Ibu silahkan bisa dicoba kembali Atau mungkin di belakang beliau Kami terima kembali di 0218236543 Silahkan 6 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya akhi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu, dari mana? Dari Banda Aceh dengan Bunda Ikmal. Ya, silakan Bunda Iqbal. Iya, saya mau menanyakan ini. Biasanya di dalam bulan Maulid itu di desa saya sering diadakan kutipan untuk melaksanakan Maulid Nabi. Nah, yang mau saya tanyakan apakah sebagai uh, penduduk di desa ini apakah ada kewajiban untuk saya memberikan uang tersebut untuk mengadakan maulid itu? Iya. Ya, sekian saja dari Baik, saya. Jazakumullah khairan. Oh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bunda Iqmal di Banda Aceh atas interaksi dan pertanyaannya. Baik, Ustaz, kami persilakan bisa menyimak dengan baik. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah e, Jazakumullahu khairan kepada Bunda Iqmal yang ada di Banda Aceh Semoga kita senantiasa selalu dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam amal ibadah yang sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Para pemirsa sekalian dirahmati oleh Allah Pertanyaan tadi jawabannya adalah Memperingati Eh, hari kelahiran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam belum dikerjakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal selama hidup beliau, beliau melewati bulan Rabiul Awal selama 63 kali. Dan selama beliau menjadi nabi dan rasul, beliau melewati bulan Rabiul Awal 23 kali. Dalam artian sangat mungkin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika beliau ingin dan disyariatkan untuk mengumpulkan para sahabatnya di masjidkah di rumahkah dalam tanda ingin me memperingati hari kelahiran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mungkin karena waktu yang begitu lama 23 tahun semenjak beliau menjadi nabi dan rasul akan tetapi beliau tidak kerjakan Padahal beliau mampu untuk mengerjakannya. Mungkin untuk mengerjakannya. Dan beliau tidak ada yang menghalangi beliau untuk mengerjakannya. Dan para sahabatnya pun sepeninggal beliau tidak mengerjakannya. Karena mungkin ada orang yang beranggapan ah, itu mungkin bentuk tawadhu' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bentuk rendah hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita katakan lihat para sahabat sepeninggal beliau. Apakah juga seperti itu? Maka tidak ada satu riwayat pun yang menunjukkan sebagaimana yang dikerjakan oleh orang-orang di zaman sekarang. Berkumpul-kumpul di setiap malam, yang membaca salawat, kadang-kadang berhadrah berdiri, kadang-kadang sebagian berjingkrak-jingkrak demi bersolawat, membaca sejarah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan apabila itu tidak dikerjakan oleh Rasulullah, tidak dikerjakan oleh para sahabat, padahal mungkin dikerjakan. Tetapi dan tidak ada yang menghalanginya mengerjakan. Sampai Nabi Muhammad SAW meninggal, sampai para sahabat meninggal, menunjukkan hal itu tidak disyariatkan. Yang apabila dikerjakan di zaman sekarang, berarti itu adalah sesuatu yang mengada-ngada di dalam agama. Atau yang disebut dengan perbuatan bid'ah. Nah, apabila sesuatu yang mengada-ngada tersebut dikerjakan, maka itu adalah disebut sebagai sebuah dosa karena sebagian orang ada ber, beranggapan aneh. Bid'ah itu bukan hukum katanya. Ini ini tidak benar. Ya. Jadi eh, bid'ah itu adalah salah satu jenis maksiat. Seperti orang minum khamr dia maksiat. Seperti orang berzina dia maksiat. Seperti orang eh, membunuh dia ber, bermaksiat. Seperti orang mensyirikkan Allah dia maksiat. Tapi dan begitu pula bid'ah itu adalah maksiat dan hukumnya semuanya haram. Nah, seperti itu. Maksiat-maksiat tadi semuanya haram. Memang tidak ada dalam kamus bahwasanya hukum dalam hukum Islam itu cuma wajib, mandub, makruh, kemudian mubah, kemudian e, haram. Tidak ada hukum bid'ah, nggak ada. Kita katakan betul, namanya bid'ah, hukumnya haram. Jadi jangan mengelabui masyarakat. Ya, jangan mengelabui masyarakat. Ini aneh kadang-kadang. Bid'ah bukan hukum Islam. Lalu Rasulullah SAW Alaihi Wasallam bersabda untuk apa? Kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah sesat. Bid'ah itu adalah salah satu dari maksiat, yaitu beribadah tanpa contoh Rasulullah atau mengada-ngada dalam agama Islam. Nah, kalau sudah kita pahami itu dan saya uh, jujur mengatakan bahwa di dalam imam yang empat, buku-buku mereka yang mereka tulis sendiri, tidak ada pembicaraan tentang itu. Lalu kita mau mengikuti siapa? Itu berarti menunjukkan bahwasanya memang benar-benar tidak ada contoh dari rasulullah SAW. tidak ada contoh dari para sahabat, tidak ada contoh dari para tabi'in. Lalu kita mengikuti siapa? Nah, karena dia perbuatan bid'ah maka dia adalah maksiat dan seseorang tidak boleh untuk ikut serta dalam seluruh sarana maksiat. Tidak boleh ikut serta dalam seluruh sarana maksiat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda atau sebelumnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wala ta'awanu 'alal ismi wal adwan." Janganlah kalian tolong menolong di dalam dosa dan permusuhan. Kemudian di dalam uh, hadis Rasulullah shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man da'a ila dhalalah." kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ghairi an yanqusa min auzarihim syai'an barang siapa yang mengajak kepada kesesatan maka atasnya dosa dan dosa dan juga menanggung dosa orang-orang yang mengikuti kesesatannya tanpa mengurangi pelaku-pelaku kesesatan tersebut dan bid'ah mengada-ngada termasuk daripada dosa dan maksiat wallahu a'lam nah Baik, terima kasih Ustadz atas jawaban dan nasihatnya. Semoga bermanfaat. Untuk selanjutnya kita berikan kesempatan yang kedua 0218236543. Silakan. Halo, assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana ibu? Silakan. Ini dari ibu Musri di Batam. Silakan ibu. Uh, kemarin kan di, di masjid uh, dekat rumah saya kan ini Pak Ustadz Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya, Waalaikumsalam. Silakan Ibu ke eh, eh, pertanyaannya. di dekat kampung di masjid saya kan uh, di dekatnya kan ada perayaan Maulid Nabi. Dan saya tidak uh, karena saya saya diundang tapi saya tidak berangkat. Tapi uh, uh, setelah dipung, uh, dipungutin apa makanan pun saya nggak nggak apa namanya nggak nggak nggak datang lah pokoknya. Yeah. Apakah saya termasuk tidak mencintai Nabi? Itu maksud saya pertanyaan saya. Ya ibu. Uh, iya saya kebu. Terima kasih ibu atas interaksinya. Ah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa menyimak silakan Ustaz. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Terima kasih Ibu yang di Batam Semoga Ibu senantiasa selalu dibimbing oleh Allah, Allah subhanahu wa ta'ala Untuk mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Maka seperti yang sudah kita katakan dalam uh, pemaparan materi tadi Bahwa siapa yang ingin mengekspresikan cintanya kepada Rasulullah Dengan sebenar-benar cinta Bukan cinta palsu, bukan cinta dusta terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, Maka dia harus mencontoh para sahabat mencontoh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu ya contohlah para sahabat apakah mereka seperti itu ataukah tidak karena tidak ada manusia yang lebih cinta dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eh, dibandingkan para sahabat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cinta para sahabat, eh, contoh para sahabat maka ibu jangan takut tetaplah mengamalkan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam karena kecintaan terhadap Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam diukur dengan apakah seseorang mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ataukah malah meninggalkannya dan itu insya Allah saya akan sampaikan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada pertemuan yang akan datang insya Allah taala jika kita masih dipanjangkan umur dalam ketaatan. Satu yang ingin saya tegaskan di sini juga sebagian orang mengatakan wah setiap tahun bicara tentang maulid bidah, maulid begini, maulid begini. Apa nggak ada yang lain? Orang sudah sampai ke bulan. Ya akhi, apa nggak ada yang paling penting yang lain dibandingkan kecintaan kepada Rasul? Dibandingkan me, bagaimana mengikuti sunnah Rasul? Ini lebih penting daripada anda sampai ke matahari pun. Ya, Kadang-kadang sebagian orang menganggap pembicaraan seperti ini adalah pembicaraan kolot, pembicaraan tidak pantas, pembicaraan pemecah belah umat. Tidak, malah kita ingin menyatukan umat Islam dalam sunnah Nabi Muhammad SAW. Pembicaraan lebih yang seperti ini lebih pan, lebih baik dibandingkan anda buat pesawat jet pun yang sampai ke matahari sana. Apa yang lebih utama dibandingkan cinta kepada Rasul? Bukankah kita akan ditanya tentang kesaksian kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini Pak ikhsan salat. Wallahu a'lam. Nah. Baik, terima kasih atas jawaban dan nasihat al ustaz Demikian untuk Ibu Sri di Batam. Semoga bermanfaat untuk Ibu dan kita semua. Kita beri alih untuk pertanyaan yang datang dari pesan singkat Ustaz. Ada pertanyaan dari Ibu Rina di Karawang dan e, pendengar lainnya Pak Herman di Pekanbaru yang bertanya hal yang sama Ustadz Barakallahu Fik, bagaimanakah caranya yang bisa kita tempuh agar kita bisa mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih dari apa yang ada di dunia ini termasuk diri kita sendiri. Terima kasih Ustadz. Iya. Uh, Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulullah Ini pertanyaan yang sangat luar biasa dan bagus sekali yaitu bagaimana kita bisa mencintai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam lebih daripada apa yang ada di dunia ini. Maka jawabannya ada beberapa kiat. Yang pertama mengetahui keutamaan mencintai Rasulullah dan salah satu keutamaannya adalah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya ya Rasulullah mata sah wahai Rasulullah kapan hari kiamat kemudian Nabi Muhammad SAW Alaihi Wasallam berdiam sejenak kemudian beliau bertanya siapa yang bertanya tentang kapan hari kiamat Orang tersebut menjawab, "Ha anada ya Rasulullah, aku wahai Rasulullah." Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Mada a'adatta Apa yang engkau siapkan untuk hari kiamat?" Kemudian orang tersebut mengatakan, "La syai." Tidak ada sesuatu apapun yang aku siapkan illa anni uhibbullah wa rasulah. Melainkan aku hanya mencintai Allah dan Rasulnya. Itu itu saja persiapanku. Maka Nabi Muhammad alaihi wasallam menjawab, Al-mar'u man ahab. Artinya, seseorang akan beserta bersama yang dicintainya. Ketika dia mencintai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia akan bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya di akhirat, di akhirat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berada di surga, surga yang paling tinggi. Maka cintailah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu kiat yang pertama, agar kita benar-benar mencintai Rasulullah dibandingkan apapun yang ada di dunia ini. Mengingat keutamaan-keutamaan mencintai Rasulullah. Sallallahu Apa keutamaan? Di antaranya tadi yang saya sudah sebutkan juga di dalam pemaparan materi, yaitu menunjukkan keimanan yang eh, kesempurnaan iman yang sempurna, sangat sempurna. Yaitu orang yang mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi dia adalah orang yang beriman yang sangat sempurna ini keutamaan-keutamaan. Kiat yang kedua agar benar-benar bisa me mencintai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam lebih dari apapun yang ada di dunia ini, yaitu maka ingat perjuangan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk umat, baik nan baik ketika beliau masih hidup ataupun nanti di akhirat, ataupun nanti di akhirat lihat hadis salah satu hadis tentang Eh, gigihnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memperjuangkan umatnya di akhirat. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna kulli nabiin da'watan mustajabah. Sesungguhnya setiap nabi mempunyai doa yang dikabulkan oleh Allah. Wa inni khtabatu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Subhanallah. Dan sesungguhnya aku menyembunyikan doa tersebut yang doa tersebut pasti kabul dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku sembunyikan untuk umatku nanti pemberi syafaat di hari kiamat. Lihat, beliau bukan memikirkan sahabatnya saja ketika beliau masih hidup. Sampai di akhirat kalau beliau mengatakan ummati ummati. Beliau mengatakan umatku umatku. Ingat jasa-jasa beliau maka kita akan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat perjuangan beliau menyampaikan agama Islam. Kita akan mencintai Rasulullah SAW dari apapun. Dan Imam Nawawi ada penjelasan menarik yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala. <clears throat> Dan penjelasan ini mungkin akan memperjelas apa yang sudah saya sebutkan tadi. Beliau mengatakan, seseorang mencintai orang lain karena tiga hal. Yang pertama, karena bagusnya rupa orang tersebut. Yang kedua, karena baiknya akhlak orang tersebut. Yang ketiga, karena pemberian orang tersebut. Istri kita akan mencintai kita ketika bagusnya penampilan kita. Meskipun mungkin wajahnya wajah standar gitulah. Ya biasa-biasa gitulah. Akan tetapi penampilannya bagus, wangi, Eh, bersih ya kemudian yang kedua baiknya akhlak kita kepada istri yang ketiga pemberian kita terhadap istri maka kita kembalikan kepada cinta Rasulullah SAW. Kata Imam Nawawi rahimahullah, kita mencintai Rasulullah karena tiga-tiganya ini ada dalam diri Rasulullah. Akhlak beli, uh, apa rupa beliau dan subhanallah saya ingin sekali eh, kapan-kapan eh, kita membahas tentang wujud Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan ini bukti cinta seseorang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membicarakan wujud Rasul saw dari ujung rambut sampai ke ujung kaki bagaimana dan itu alhamdulillah dijelaskan oleh para sahabat Nabi dalam hadis-hadis yang sahih ya sehingga juga ini juga menepis kabar yang kadang-kadang orang bermimpi bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata rambutnya putih semua katanya kemudian uh, saya bermimpi Rasulullah ternyata uh, orangnya ceking kurus misalkan ah, ini bukan Rasulullah pasti itu ya atau lurus seperti orang-orang Asia lurus ini bukan Rasulullah SAW atau putih penuh ubanan semuanya ubanan ini bukan Rasulullah SAW itu paling kakek anda Meskipun itu adalah mengaku cinta kepada Rasulullah, sallallahu eh, apa eh, mengaku dia adalah dalam mimpi tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau datang kepada Anda orang yang bungkuk gitu, enggak, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, secara physically makanya beliau secara fisik li tidak pernah dicela oleh musuh-musuhnya. Sosok jasad yang sempurna. Salawatullah wassalamu wa barakatuhu alaih. Dan kita mencintai Rasul karena akhlak beliau yang mulia. Tidak pernah terlihat. Bahkan dari mulai beliau lahir sampai beliau meninggal. Tidak pernah terlihat dari akhlak beliau kecuali kebaikan. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau di atas akhlak yang agung. Yang ketiga pemberian beliau, pengorbanan beliau. Makanya kita mencintai Rasulullah SAW dengan tiga sebab ini. Ini beberapa kiat agar kita mencintai Rasulullah SAW dan masih banyak kiat-kiat yang lain. Wallahu a'lam. Nah. Baik Ustaz, terima kasih jazakallah kelahiran atas jawaban dan nasihatnya. Demikian jawaban untuk Pak Herman di Pekanbaru, Ibu Rina di Karawang serta Ibu Widya di Padang serta beberapa pertanyaan lainnya yang terkait hal yang sama. Untuk selanjutnya kita masih uh, akan berikan kesempatan dari pertanyaan pesan singkat yang uh, telah masuk di kesempatan pagi hari menjelang siang ini. Ada yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz ada uh, sebagian dari guru-guru kami di uh, kampung kami yang menyatakan bahwasannya perayaan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan bentuk dan wujud dari uh, bid'ah hasanah dan ini merupakan hal yang uh, diterima oleh uh, para ulama dari dulu hingga saat ini dan merupakan sarana untuk dakwah uh, perbaikan masyarakat. Mohon nasihat dan penjelasannya untuk bisa memberikan penjelasan tentang hal ini. Terima kasih Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kalau seandainya dikatakan memperingati hari Maulid Rasulullah Shallallahu Alaihi sebagai bid'ah hasanah maka niscaya yang hal seperti itu akan dikerjakan oleh para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in sampai imam yang empat. Akan tetapi karena itu bukan dari ajaran Islam maka tidak dikerjakan oleh mereka-mereka yang disebut oleh Rasulullah SAW khairun nas sebaik-baik manusia dalam riwayat yang lain khair ummati sebaik-baik umatku zamanku yaitu para sahabat zaman setelahnya para tabi'i dan zaman setelahnya para tabi'ut tabi'i Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala maka kalau seandainya itu baik saya hanya bisa mengatakan laukana khairan la sabakhuna ini. Kalau seandainya itu baik niscaya mereka akan dahulu melakukannya. Adapun niatan yang baik agar memperbaharui cinta kepada Rasulullah, agar bisa menarik masyarakat untuk bisa didakwahi, maka uh, mendakwahi masyarakat harus dengan contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan mencontoh Rasulullah kita akan mendapatkan hasil yang baik jadi kalau itu baik niscaya akan dahulu dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq tatkala beliau memimpin. Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Muawiyah, Hasan, Hussein radhiyallahu anhum ajmain. Akan tetapi karena itu bukan contoh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka mereka-mereka yang mulia pun tidak mengerjakannya. Cukup itu sebagai sebuah peringatan bagi orang-orang yang ingin berfikir. Wallahu alam. Nah. Baik Ustaz, terima kasih jazza khairan atas jawaban yang disampaikan dan pertanyaan tadi adalah pertanyaan penutup kita untuk pertemuan yang uh, semoga diberkahi ini. Mungkin ada kesimpulan akhir atau penutup yang akan Ustaz sampaikan di penghujung acara silahkan. Ya, eh, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seperti yang saya sebutkan tadi bahwa kajian ini adalah kajian sesi pertama. Saya tidak mengira bahwasanya kajian ini tidak selesai dan mungkin insya Allah akan ada sesi kedua. Itu yang pertama. Yang kedua yang ingin saya sampaikan seperti yang sudah saya sampaikan tadi dan ini hanya penegasan. Buktikan cinta Anda dengan mengikuti orang-orang yang paling mencintai Nabi Muhammad SAW. yaitu para sahabat Nabi radhiyallahu anhu buktikan cinta Anda kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti orang-orang yang sangat paling benar-benar mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajmain karena tidak ada yang lebih mencintai para sahabat yang lebih mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibandingkan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajmain mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala apa yang buruk itu dari saya pribadi sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh